Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah melaknat syaitan dikarenakan tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sombong, tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Dan dengan laknat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai makhluk yang kafir dan dilaknat sampai hari kiamat, maka ketika dia mengetahui dirinya sudah calon penghuni neraka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang apa yang diikrarkan syaitan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum al mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin Syaitan berkata Dengan sebab engkau ya Allah telah menyesatkan aku maka aku akan merintangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari arah yang kiri, dan kau tidak mendapatkan mayoritas mereka itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mayoritas manusia itu adalah ikrar syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tentang ikrar syaitan tersebut. Allah mengatakan qala rabbi bima aghwaytani qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan berkata, Rabbi, ya Rabb, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, aku akan menghiasi kesesatan di hadapan manusia di muka bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang kau pilih. Di sini syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia supaya menjadi teman dia nanti di eh, dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang syaitan ini. Qala fa bima aghwaytani. Qala rabb qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Syaitan berkata, fa bi izzatika dengan demi kebesaranmu ya Allah. kita sumpah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah fa bi izzatika la ubuyannahum ajmain. Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hamba yang kau pilih. Jadi syaitan ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang fase umat Islam. Fase umat Islam dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Takunu an-nubuwatu fikum masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, thumma fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. كنبيا berada di tengah kalian selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian datanglah khilafah ala haji nubuah selama yang Allah kehendaki untuk berada di tengah kalian, kemudian Allah mengangkatnya bila ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian terjadilah mulkan azan, kerajaan yang menggigit, maksudnya monarki, turun-temurun, selama yang Allah kehendaki untuk ada, kemudian Allah mengangkatnya. Jika dia menghendaki untuk mengangkatnya, kemudian terjadilah mulkan jabariyatan, kerajaan yang otoriter, selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian, kemudian dia mengangkatnya bila berhendak untuk mengangkatnya, kemudian terjadilah khilafah alamin haji Nubuwa. thumma sakata, kemudian Rasulullah SAW terdiam. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan fase umat Islam. Pertama, An-Nubuwah. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, fase ini sudah berakhir. Kemudian, Khilafah alamin haji Nubuwah. Dengan berakhirnya Al-Khulafa al rashidin ditambah dengan Al-Hasan atau Abdullah Ibn Zubair, maka fase ini juga berakhir. Kemudian datanglah mulkan aldon, yaitu kerajaan kekuasaan yang sifatnya monarki turun temurun Banu Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan ini juga sudah berakhir. Kemudian muncullah mulkan jabariyatan kekuasaan eh, yang sifatnya otoriter yang memaksakan kehendak kepada umat manusia dan ini adalah para penguasa togut zaman sekarang ini dan setelah itu adalah fase khilaf alamin haji nubuah. Setelah fase ala min eh, al khilaf alamin min haji nubuah yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga la yabluban hadzal amru ma balagal lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita majarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin au bizulli zalilin izzan yu'izzullahu bihil islam wa zullan yudhillullahu bihil kufra sungguh urusan ini kejaya, kejayaan umat ini akan sampai ke seluruh belahan dunia yang ada malam dan siang dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah bulu pun atau rumah tembok pun melainkan Allah masukkan din ini ke dalamnya dengan kejayaan orang yang jaya dan kehinaan orang yang hina, kejayaan yang dengannya Allah jayakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah hinakan kekafiran. Orang Islam ketika pada kondisi ini jaya dan orang kafir dia menjadi hina dengan sebab menjadi orang kafir demi bayar jizyah. Itu ketika zaman Imam Mahdi. Dan setelah Nabi Isa, Isa ibn Maryam turun, maka orang-orang kafir sini semuanya tidak ada tidak diterima dari umat kafir kecuali Islam atau mati. Dalam mati di sini ketika fase ini sebelum nanti fase yang paling akhir ketika semua orang mukmin diwafatkan dan tinggallah orang-orang kafir. Nah pada zaman ah, fase antara menuju khilafah alamin haji nubuwah antara fase mulkan jabariyatan dengan khilaf alamin haji nubuah adalah kesempatan setan untuk mengumpulkan bala tentaranya, untuk mengumpulkan para pengikutnya supaya nanti tidak kehilangan waktu ketika sudah sampai pada zaman Nabi Isa ibnu Maryam. Nah pada zaman sekarang ini zaman fitnah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, تقوم الساعة hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al awsan hari kiamat tidak mungkin terjadi sampai suku bangsa bangsa-bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin dan sampai bangsa-bangsa dari umatku ini kembali menyembah berhala dengan tegarnya khilafah yang ada pada zaman sekarang daulah Islamiyah maka banyak sekali bangsa-bangsa, negara-negara yang mana mereka mengklaim sebagai orang Islam, mereka bergabung dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang salibis Amerika, secara terang-terangan mereka al-luhuq bil musyrikin. Mereka bergabung dengan kaum musyrikin. Dan dengan itu berarti setan mendapatkan para pengikut yang banyak. Dan Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja" dan kau melihat manusia masuk ke dalam din ini berbondong-bondong, di dalam asar dikatakan manusia akan keluar dari din ini berbondong-bondong sebagaimana dahulu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Nah pada zaman sekarang ini dengan genderang perang terhadap daulah Islamiah yang digung oleh orang-orang Amerika banyak sekali halangan yang ikut serta di dalamnya baik bangsa, kelompok, jamaah maupun individu. Sehingga banyak sekali orang-orang menjadi pengikut syaitan. Bila saja orang pada zaman sekarang yang mana belum turun dajjal, mereka tersesatkan dengan subhat-subhat orang yang menyesatkan. Padahal subhat yang dilontarkan oleh para doa su zaman sekarang itu tidak akan sedahsyat fitnah yang dilontarkan oleh dajjal. Bila saja pada zaman sekarang dengan subhat yang seperti itu banyak sekali manusia yang terpengaruh dan malah menjadi pengikut orang-orang sesat, berada di barisan orang-orang kafir, menentang daulah Islamiyah, menentang proyek khilafah Islamiyah, padahal subhat yang dilontarkan tidak sedahsyat apa yang akan dilontarkan oleh Dajjal nanti. Bila saja sekarang mereka terpengaruh dengan subhat para masyayikh su, syekh yang jahat, atau tergiur dengan harta yang diberikan oleh para taubat untuk para pengikutnya, maka bagaimana gerangan ketika Dajjal turun, ketika Dajjal muncul ke permukaan dengan membawa fitnah yang sangat dahsyat. Tidak ada satu nabi pun kecuali menghati-hatikan umatnya dari fitnah Dajjal. Sampai kita saja diperintahkan untuk setiap sholat berlindung dari empat hal ketika tasyahud akhir itu diantaranya berlindung dari fitnah Ini dajjal dikarenakan fitnahnya sangat dahsyat Nah, bila orang sekarang tidak bisa memilah kebenaran dengan sebab adanya subhat-subhat yang sebenarnya subhat itu subhat yang murahan dan fitnah-fitnah juga fitnah yang sifatnya e, kecil, bagaimana gerangan ketika datang Dajjal. Makanya akan banyak orang-orang menjadi pengikut Dajjal. Makanya kita harus apa? Harus selalu meluruskan keyakinan kita memantapkan pemahaman kita dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan diberikan keistiqomahan di atasnya. Bila saja pada zaman sekarang orang tidak mengenal khilafah Allah yang hak, tidak mengakui khalifah yang hak, padahal sudah jelas orangnya, sudah jelas latar belakangnya, dan sudah memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh para ulama sesuai dengan dengan nas yang ada, mereka tetap mengingkarinya dan tidak mengakuinya dan mereka mengatakan kami tidak mengenalnya, maka bagaimana ketika datang Imam Mahdi yang mana sebelumnya tidak dikenal oleh manusia dan Allah hanya menyiapkannya satu malam saja. bila saja yang sekarang yang sudah berjuang bertahun-tahun tidak diakui tetap oleh mereka dan tidak dihargai dan tidak diakui sebagai pemimpin yang sah dengan alasan tidak dikenal, latar belakangnya baru junior, bagaimana gerangan dengan nanti Imam Mahdi yang sifatnya apa? Hanya dipersiapkan satu malam oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak dikenal sebelumnya. Jadi inilah yang harus kita pahami bahwa fitnah itu sangat dahsyat, bahwa setan pada zaman sekarang ini sedang mengumpulkan para pengikutnya sehingga kita bisa melihat bagaimana orang kelompok atau jamaah yang dahulu mendengung-dengungkan khilafah, mereka membuat jamaah dalam rangka untuk menegakkan khilafah, ketika khilafah ini sudah ada di depan mata, malah mengingkari. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ketika dahulu mereka menginginkan adanya Nabi akhir zaman, mereka berjanji, bahkan mengancam kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Aus dan Khazraj, kalau seandainya nabi tersebut turun kami, uh, eh, eh, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian tapi kala datang apa yang telah mereka kenal apa falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Tak kala datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal ternyata mereka malah kafir terhadap. begitu juga orang-orang yang dahulu mereka mengenal kriteria khilafah harus bagaimana syarat-syaratnya dan mereka memperjuangkannya. Kemudian ketika datang khilafah yang ada sekarang, mereka mengingkarinya. Bahkan bukan sekedar mengingkarinya, malah bekerja sama dengan orang-orang kafir, asli maupun murtad untuk memerangi khilafah yang hak. Samalah mereka dengan orang orang Yahudi. Makanya tadi kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai jum, sampai suku bangsa, bangsa-bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin, berkoalisi untuk apa memerangi kaum muslimin. Ini sangat nyata dan harus kita perhatikan. Dan pada zaman sekarang ini kita memahami bagaimana berubahnya keterasingan Islam yang yang sebenarnya. Ternyata keterasingan Islam itu bukan keterasingan di tengah orang-orang kafir asli, tapi keterasingan di hadapan orang-orang bukan di kalangan awam juga, tapi di kalangan orang-orang yang intisab kepada Islam, intisab kepada dakwah, intisab kepada amal Islam. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan umat ini jauh daripada tauhid sehingga mereka tidak mengenal siapa kawan dan siapa musuhnya dan mereka tidak mengenal prinsip yang yang sebenarnya. Oleh sebab itu kita harus selalu mewaspadai dan tentunya kita juga paham bahwa dengan tauhid yang lurus yang diserukan oleh daulah Islamiyah, khilafah alamin haji nubuah maka semua orang-orang kafir, asli maupun murtad maupun ahli, dan orang-orang ahlu bidah mereka tidak menyukainya. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan apa yang mereka anut. Dan ini merupakan apa? Awal merupakan tanda bahwa itu di atas al-haq tidak orang kafir asli, orang murtad, ahlu bid'ah bersatu padu melawan satu kelompok yang ingin menegakkan kalimat tauhid kecuali kelompok tersebut di atas al-haq. Warokoh bin Nawfal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya e, dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tentang apa yang didapatkannya dalam wahyu Warokah ketika mendengar itu, terus mendengar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Warokah mengatakan, tidak seorang pun datang dengan seperti apa yang kamu bawa, melainkan pasti disakiti dan pasti dimusuhi. Dan itulah yang dibawa oleh daulah Islamiyah sekarang, tauhid yang hak, ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga mereka dimusuhi dan disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukai. بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرين jamaah jumlah rahimakumullah. Jadi syaitan berjanji untuk menyesatkan umat manusia dan hanya mengecualikan orang yang apa al-mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin orang-orang yang Allah bersihkan orang-orang yang Allah pilih untuk diselamatkan daripada kesesatan tersebut oleh sebab itu ketika kita ingin selamat daripada tipu daya syaitan maka kita harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingin selamat dari para syubhat, maka harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin selamat dari para fitnah dajjal, maka harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam menghadapi syubhat, sudah sering saya jelaskan bahwa harus dijauhi, harus dihindari baik orangnya maupun syubhatnya. Begitu juga ketika dajjal dalam hadis dari Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa mendengar ada dajjal di suatu tempat, maka kalian anfu. Maka hendaklah dia menjauh darinya. Karena tidak seorang pun yang merasa yakin dengan keyakinannya, kemudian dia mendatangi dajjal, ternyata dia pada akhirnya menjadi pengikut dajjal karena saking dahsyatnya fitnah subhat yang dilancarkan oleh dajjal jadi orang merasa yakin dirinya tidak akan terpengaruh, tapi dia menyalahi arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fazarhum wa mayaftarun. Rasul mengatakan fahzaruhum dan kaitan dengan dajjal Falyan anhu. Ini malah mendatanginya, berarti menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa tidak akan terpengaruh tapi tidak mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal. Karena apa? Subhat itu adalah tidak boleh didatangi. Jadi ketika kita ingin selamat dari para fitnah-fitnah itu jangan mendatangi sumber fitnah. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk hijrah dari darul kufri ke darul Islam? Karena darul kufri itu sumber fitnah, sumber kesatan. Ketika orang merasa betah di darul kufri, tidak mau hijrah ke darul Islam, maka tidak maka tidak ada jaminan dia bisa selamat dari para fitnah tersebut. Makanya ketika orang-orang eh, yang tidak mau hijrah pada dia mau hijrah, eh, dia mampu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, pada akhirnya mereka dipaksa oleh orang-orang kafir untuk berperang di baris mereka, sehingga Allah katakan mereka apa? ma'wahum jahannam. Mereka tempat kembali adalah jahannam. Kenapa? Karena tadi tidak menghindari sumber fitnah padahal mampu untuk menghindari sumber fitnah. Jadi syaitan harus kita selalu waspada dan kita harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandalkan kepada kemampuan diri kita. Makanya kita berdoa untuk apa? Untuk tidak diserahkan kepada diri kita tarfata ain. La takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau ya Allah serahkan diriku kepada diriku barang sejenak. Ini sebentar pun kita tidak buat tidak ingin diri kita diserahkan kepada diri kita. Karena diri manusia itu lemah. Tidak mampu untuk menghadapi syubhat. Karena Allah mengetahui bahwa jiwa manusia itu lemah, maka Allah mengarah Allah mengarahkan, memberikan arahan agar jangan mendatangi syubhat, jangan mendatangi sumber fitnah, bahkan diperintahkan untuk lari daripada tempat fitnah dan tempat syubhat. Sehingga tidak anehlah kalau pada zaman sekarang orang-orang yang dahulunya mereka sangat apa sangat getol menyuarakan syariat Islam kemudian pada akhirnya mereka larut dalam sistem demokrasi dan yang lainnya itu dikarenakan tidak mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة الإسلام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة